Dan kita berharap berlindung kepada Allah untuk dijadikannya kita ke dalam golongan hamba yang selalu lalai. Sebagaimana pemberitahuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim melalui sahabat Nabi Ibnu Abbas ni'matani maghdunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh mayoritas dari kalangan manusia sudah mulai tertipu daya melalaikan dua nikmat yang sangat besar. Yang pertama adalah nikmat sehat dan yang kedua nikmat diberi waktu luang atau waktu kesempatan. Ikhwani wa akhwati fillah. Hafizakumullah subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia di antara kita pasti mengharapkan dan menginginkan untuk selalu hidup dengan keluarganya kita masing-masing penuh dengan ketenangan dan ketentraman penuh dengan kebahagiaan. Hidup dengan pasangan kita, khususnya istri kita, demikian juga hidup dengan anak-anak kita. Sebab kebahagiaan yang seperti ini adalah merupakan penyejuk hati kita masing-masing. Yang selalu kita idam-idamkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang hambanya yang beriman. Mereka berdoa, "Rabbana hablana min azwajina" وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما Doa ini terus kita panjatkan, sering kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami dan anak keturunan kami sebagai penyejuk hati kami. Kemudian jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi segenap orang-orang yang bertakwa. Terasa indah tentunya. Kalau kita hidup di dalam dunia ini bersama keluarga kita, istri dan anak-anak kita, selalu mendapatkan ketenangan, ketendraman. Ibarat kata pulang kerja capek-capek masuk ke dalam rumah Subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Melihat keadaan istri dan anak-anak kita betul-betul menyenangkan. Sepertinya kalaupun kita bawa pulang atau bawa uang sedikit nyampe ke rumah kita untuk keluarga kita nggak ada masalah dibandingkan kita di luar kerjaan kita mendapatkan proyek mendapatkan tambahan imbalan ataupun tambahan gaji dan yang lain sebagainya dengan harapan anak dan istri kita senang juga Nah ternyata begitu nyampe rumah langsung dicemberutin oleh istri kita. Kemudian anak-anak kita ngomongnya nggak karuan. Sepertinya keadaan yang demikian itu tidak membawa kita kepada kebahagiaan. Dari sinilah para ulama rahimahumullah subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita betapa pentingnya untuk selalu berusaha membina rumah tangga kita masing-masing penuh dengan ketentraman, kesenangan, betul-betul rasa kasih sayang dan rasa cinta di antara kita terjalin setiap hari. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yaitu surat Ar-Rum ayat yang ke-21 berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun yang artinya kurang lebih dan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan dari jenis kalian sendiri untuk kalian istri-istri. Kaum wanita Itaskunu ilaiha agar kalian bisa selalu cenderung dan tentram kepadanya merasa senang wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan di antara kalian kehidupan yang penuh dengan mawaddah wa rahmah. Mawaddah rasa mencintai satu sama yang lainnya. Suami mencintai istrinya, istri juga benar-benar mencintai suaminya. Warahmah dan rasa kasih sayang. Inna fi la laayatil liqawmi yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda yang sangat besar bagi orang yang mau berpikir. Ikhwani wa akhwati fillah. Hafizakumullah subhanahu wa ta'ala. Tentunya setiap dari kita baik yang menjadi perempuan ataupun yang menjadi laki-laki apabila menginginkan kehidupan keluarganya menjadi kehidupan yang penuh dengan rasa kasih sayang, ketentraman, saling mencintai, damai, adem ayem, harus berusaha melakukan berbagai macam sebab-sebab. Tidak akan mungkin tanpa usaha tiba-tiba keluarga kita adalah keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Tanpa ada usaha dari kita, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita jaga? Apa yang harus kita pertahankan? Apakah yang harus kita jaga dan pertahankan materi? Buktinya banyak. Orang-orang yang bos gedean, duitnya banyak, mobilnya juga banyak, tetapi kehidupannya mereka tidak tentram. Gak ada rasa kasih sayang yang hakiki, antar mereka sendiri. sedikit sedikit berantem, sedikit sedikit cekcok, kemudian nanti sedikit sedikit langsung terjadinya perpisahan dan perceraian. Terus bagaimana dia akan bisa mewujudkan agar rumah tangganya ini bisa bertahan dalam keadaan sakinah, penuh dengan ketenangan, mawaddah dan warahmah. Dijelaskan oleh para ahli ilmi rahimahumullah subhanahu wa ta'ala ada beberapa langkah yang harus kita jaga. Yang pertama adalah al iman wa taqwa. Keimanan dan ketakwaan Ini adalah perkara yang sangat jelas. Seberapa besar harta yang dimiliki oleh seseorang, seberapa banyak keindahan-keindahan dunia yang dimiliki oleh kita semua. Kalau diri kita tidak dibangun di atas keimanan dan ketakwaan, maka tentu hal ini nggak ada gunanya sama sekali. Tidak akan mendapatkan ketenangan di dalam dunia, demikian juga terlebih-lebih di yaumul qiyamah nanti. Allah Subhanahu wa taala makanya berfirman di dalam surat At-Talaq. "Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh yang demikian itu dinasihatkan untuk kalian bagi siapa yang mau beriman kepada Allah dan hari akhirat dan siapa di antara kalian yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan bukakan segala macam jalan keluar dari permasalahan hidup kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak didugainya. Keimanan dan ketakwaan adalah asas yang utama pondasi yang paling inti membina kehidupan rumah tangga kita menjadi sakinah menjadi tenang kemudian juga mawaddah dan juga rahmah ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah subhanahu wa ta'ala bagaimana cara mewujudkan keimanan dan ketakwaan di antara kita ini Tentunya setiap dari kita harus bersungguh-sungguh untuk selalu menjalankan ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling memberikan wasiat atau saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Saling menganjurkan berbuat baik apabila suami lagi semangat beribadah, istrinya lagi lemah, lagi futur, maka diberi nasihat. Demikian juga sebaliknya, apabila istri sedang semangat beribadah, lagi naik imannya, jangan biarkan suaminya setiap hari bolak-balik kerja di lapangan, berangkat pagi, pulangnya malam, kemudian tidak memperhatikan ibadahnya sama sekali, nggak diingatkan dibangun bi ayah bangun ayo ini sudah sudah azan sholat subuh jangan dibiarkan seperti itu malah nanti mendukung wah ini kan suami saya mau kerja biarin aja tidur sampai nanti jam 6 baru bangun ketika bangun nanti baru sekalian setelah sholat berangkat kerja akhirnya meninggalkan apa sholat berjamaah jangan biarkan seperti itu yang namanya mewujudkan keimanan dan ketakwaan di antara kita anggota keluarga adalah harus adanya saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Kita perhatikan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Demikian juga oleh Imam Ahmad rahimahullah subhanahu wa taala. Sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam telah bersabda, "Rahimallahu rajulan qama min lail fa shalla wa ayqadha imra'atah fa sallat fa in abat nadha fi wajhihi al-ma' wa rahimallahu imra'atan qamat lail fasallat wa زوجها zawjaha fasalla wa in aba وجهه fi ini adalah salah satu contoh pemberitahuan dari Nabi terjalinnya antara suami dan istri ta'awun alal birri wa taqwa tawasi bil haqqi wa sabr kalau keadaan rumah tangga seperti ini pasti tenang, nyaman dan tentram. Rasulullah bersabda, "Rahimallahu rajulan." Allah Subhanahu wa taala akan merahmati seorang laki-laki. Akan memberikan rahmat kepada seorang laki-laki, seorang suami. Qoma minal lail. Dia semangat berdiri di malam hari. Fasalla. Maka dia sholat tahajud qiyamul lail wa aiqadham imra'atah kemudian dia membangunkan apa istrinya jangan untuk dirinya sendiri suaminya sergap banget sergap paham ya apa itu sergap rajin hmm. suaminya rajin sholat malam nah istrinya boro-boro sholat malam subuhnya aja ketinggalan terus kenapa karena kesalahan suaminya ini nggak pernah dibangunkan Seharusnya sang suami merasa memahami, oh barangkali istri saya ini kecapean sehingga nggak bisa bangun sendiri. Karena yang namanya istri ini kerjaannya begitu banyak. Dari mulai matanya dibuka sampai matanya apa? Ditutup. Penuh dengan kerjaan terus istri itu. Jangan kita menganggap kita yang penuh banyak kerjaan istri enggak. Istri juga banyak kerjaan malah mungkin bisa jadi lebih repot dari kita. Kalau kita kan kadang-kadang bisa nyantai di luar, ya enggak? Bisa senang-senang makan-makan dengan teman-teman kita, klien kita. Istri mana ada kesempatan seperti itu ngurus anak-anak kita. Ngurus rumah kita dan yang lain sebagainya. Maka kita memahami, oh mungkin karena kecapean nggak bisa bangun sendiri. Kita bangunkan. Di sini Rasulullah memberitahukan, mensabdakan kepada kita, wa aiqadha imra'atah membangunkan istrinya fasallat akhirnya istrinya bisa sama-sama sholat tahajud sholat malam ini kalau bangun ya alhamdulillah masya Allah tentrem banget baru disentuh tahu-tahu bangun ya nggak perlu dok dok bangun gitu nggak perlu ya baru disentuh dek dek bangun dong ayo sholat malam bareng-bareng oh iya insya Allah langsung bangun terus bagaimana kalau nggak bangun kira-kira dipentung apa mau gimana? nah, jangan terlalu ekstrim juga terhadap istri kita biar terjalin mawaddah warahmah di antara kita ketenangan juga ada di situ Rasulullah bersabda alaihi salatu wassalam fa in abad apabila Istri tersebut enggan untuk bangun, nadhaha fi wajhil Maka sang suami bisa mencipretkan di wajahnya air. Ingat dicipretkan ya. Jangan diambil satu ember, bangun. Waduh ini kasus. Berarti ini terlalu apa? Terlalu keras. Kasihan. Istri sudah capek ngurus anak-anak kita, kemudian juga ngurus rumah kita, dan juga ngurus kita loh istri itu. Ya enggak? Ngurus kita apa enggak? Ngurus kita. Ternyata bangun eh enggak dibangun eh dibangunin enggak bangun-bangun langsung disiram pakai air satu ember. Rasulullah mengatakan tidak demikian, tetapi Rasulullah mengatakan dengan dicipratkan. Para ulama menjelaskan hadis ini, air rasya alaiha rasyan rafiqa. Cipratkan air di wajahnya dengan secara halus kata Rasulullah. Pelan-pelan. Ini lebih manjur insya Allah daripada ditabok ya. Kalau ditabok kayaknya walaupun keras nggak bangun. Sebagaimana kita kalau bangunkan anak kita ditabok untuk eh bangun bangun dioyok-oyok ya itu nggak bangun. Tapi kalau pakai air, masya Allah, itu langsung cepat. Mudaratnya lebih bahaya mana? Lebih bahaya ditabok jelas kesakitan, kemudian diuyuk-uyuk ininya kan nanti terluka. Tetapi kalau dicipratkan, ini cara yang halus, tetapi manfaatnya sangat besar. Ikhwatal iman azani wa azakumullah. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Wa rahimallahu imra'atan." Allah juga akan merahmati seorang wanita, seorang istri, qamat minal lain Ketika dia bersemangat bangun di malam hari. Fasolat. Kemudian dia sholat tahajud. Ini salah satu tanda keluarga yang mendapatkan ketenangan. Bangun malam hari untuk apa? Untuk sholat. Ya. Bukan bangun malam hari, langsung yang dipegang apa? Laptop. Hmm. Sampai subuh, nggak sempat sholat akhirnya. Karena apa? Karena masih urusan kerjanya dia. Yang dibangun eh yang dipegang adalah laptopnya dia, komputernya dia. Rasulullah bersabda, Allah akan merahmati seorang wanita bersemangat bangun di tengah malam, sholat maka dia salat wa jauh jahat, dan dia bisa membangunkan suaminya Wah ini benar-benar kita merasakan uh kejatuhan bidadari dari langit. Kalau bisa dibangunkan istri kita setiap hari malam hari untuk sholat. Ya enggak? Masya Allah. Kerjaan numpuk kerja setiap hari capek pikiran. Tapi kalau malam-malam dibangunkan, oh Masya Allah. Kita merasa tenang. Kita benar-benar bersyukur. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus menerus menganugerahkan kepada kita imra'atun solihah. Istri yang solihah seperti ini. Aiqadat zaujaha. Membangunkan suaminya. Fasolla. Akhirnya suaminya bisa ikut-ikutan sholat. Tahajud, sholat malam. Fa'in aba. Kalau suaminya aba, enggan. Bagaimana? nabohat fi wajhil ma. Sama Caranya seperti sang suami membangunkan istrinya. Malah mungkin lebih halus sang istri membangunkan suaminya. Ya, karena suami itu di mata istri harus ibaratnya seakan-akan jadi Tuhannya dia. Kalaulah boleh disembah, maka seorang istri harus menyembah siapa? Menyembah suaminya. Makanya dalam masalah membangunkan juga harus pelan-pelan. Harus dengan lembut. Dalam masalah ngomong di hadapan suaminya juga harus pilih-pilih kata. Sebagaimana dahulu para ulama tabi'in rahimahumullah subhanahu wa ta'ala mengatakan dahulu istri-istri kami ini kalau misalkan mau berbicara di hadapan kami sebagai para suaminya mereka menyadari seakan-akan mau berbicara kepada pimpinan negara kepada siapa? kepada presiden Kan kita harus pilih-pilih kalau mau ngomong sama Jokowi, ya enggak? Jangan kan Jokowi datang camat aja ke sini, kita harus santun, sopan ngomongnya, jangan asal-asalan. Jangan camat dibilang, bro, ayo bu, ikut lah. Bro, ayo, cabut. Ya, ini apa-apaan. Enggak ada pak santunnya sama sekali. Demikian yang dikatakan oleh para ulama rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, azzani wa azzakumullah. Maka berarti kita memahami hubungan antara suami istri itu bukan semata-mata hubungan duniawi ya semata. Ya. Demikian juga yang namanya hubungan antara suami istri bukan semata-mata keinginan nafsu syahwat saja. Setelah sudah dilampiaskannya masing-masing langsung ditinggalkan satu sama yang lainnya atau dibiarkan tidak ada jalinan kasih sayang berikutnya. Tidak demikian. Bahkan hubungan antara suami istri merupakan ruh yang sangat berharga bagi kita. Sehingga kalau kita mempertahankan keadaan keluarga kita, kita sendiri dan istri kita dan juga anak-anak kita. Seperti yang tersebut dalam hadis Rasulullah tadi, insyaallah Allah tabaraka wa taala pada hari kiamat pun kita akan bisa bertemu kembali, ya enggak? Kita akan bisa bertemu kembali dalam surga. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-23. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Orang-orang beriman semuanya masuk ke dalam surga Aden. Demikian juga mengikuti mereka orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh dari nenek-nenek moyangnya mereka ataupun dari istri-istri mereka dan anak keturunannya mereka. Semuanya masuk ke dalam surga dengan selamat. Dengan demikian, kita ini ada kemungkinan bisa bertemu dengan istri dan anak-anak kita di surga nanti. Kalau memang keadaan kita terus terus di dalam dunia ini menjaga keluarga yang sakinah, demikian juga mawadah dan rahmah. Cara yang pertama tadi harus menjaga keimanan dan ketakwaan diri kita masing-masing. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang kedua yang harus kita jaga untuk menjalin hubungan keluarga kita, rumah tangga kita yang penuh dengan sakinah, mawadah dan rahmah adalah al-mu'asyarah bil ma'ruf. Harus adanya sikap bergaul satu terhadap yang lainnya bil ma'ruf dengan baik. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam mengatakan khairukum khairun nas li ahli wa ana khiyarukum li ahli sebaik-baik kalian sebaik-baik manusia adalah siapa di antara kalian yang paling baik bergaul dengan istrinya dan ketahuilah oleh kalian kata Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bahwa saya adalah orang yang paling baik. Bagaimana cara bergaul dengan istri saya kata beliau Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-muasyarah bil ma'ruf sangat dibutuhkan dalam keluarga kita. Dan ini tentunya tidak akan terwujud kecuali Apabila salah satu di antara kita baik yang jadi suami ataupun yang jadi istri memiliki ilmu, pengetahuan apakah hak-hak yang dia dapatkan dan apakah hak-hak yang harus dia berikan kepada pasangannya masing-masing. Apabila keduanya sudah memiliki ilmu, maka tentunya bisa diterapkan dan diamalkan. Khususnya bagi kaum lelaki. Kaum lelaki ini dituntut harus memiliki pengetahuan yang lebih. Daripada apa? Daripada istrinya. Sebab kaum lelaki ini dikatakan oleh para ulama Rabbul Usroh. Pemimpin keluarga. Makanya namanya seorang pemimpin di dalam surat kalau nggak salah surat As-Sajdah ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat siapa saja yang memimpin suatu kepemimpinan harus ada ilmu dan juga harus ada kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatai yahduna bi amrina lama sabaru wa kanu bi ayatina apa? yuqinun. Telah kami jadikan di antara mereka sosok-sosok pemimpin bagi siapa yang mau mengambil petunjuk dari urusan kami. Kemudian mereka benar-benar yakin terhadap ayat-ayat kami dan juga mereka benar-benar memiliki kesabaran. Sisi pendalilan dari ayat tersebut dikatakan oleh para ulama ahli tafsir seorang pemimpin harus ada dua bekal yang dia miliki. Yang pertama adalah al-ilmu, pengetahuan. Dan yang kedua adalah as-sabr, kesabaran. Yang suami memahami bahwa dia harus memberikan kepada istrinya kewajiban demikian-demikian. Demikian juga sang istri harus paham kewajibannya dia yang harus dia lakukan untuk suaminya. Maka dengan seperti ini terjalinnya ta'awun alal birri wa taqwa. Saling ta'awun alal birri wa taqwa. Kemudian sama sekali di antara kedua belah pihak tidak boleh saling cari mencari kesempurnaan. Ini yang paling penting. Sebab yang namanya kesempurnaan jelas mustahil ya. Bagi tabiat kita sebagai menungso bioso. Menungsa biasa. Pasti ada kekurangan. Terlebih-lebih seorang perempuan yang mereka diciptakan dalam keadaan lemah lebih kuat kita sebagai seorang laki-laki, maka mungkin kita akan mendapatkan beberapa kekeliruan yang lebih banyak dari istri kita daripada dari kita sendiri. Tentunya rasa cinta kira-kira bisa nggak diartikan mencari kesempurnaan? Nggak bisa. Kalau saya pribadi memahami cinta itu berarti menjadikan pasangannya itu agar lebih sempurna di hadapan dia. Selalu menjadi sempurna. Walaupun salah, insya Allah baik. Berarti pasangannya telah mencintai apa? Istrinya. Tetapi kalau misalkan salah, ah kamu ini apa-apaan sih kayak gini aja salah. kayak gitu aja nggak bejus. Berarti dia nggak mencintai istrinya. Kalau nggak mencintai istrinya, bagaimana mungkin akan terwujud rumah tangga, kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf." Bergaullah kalian dengan istri-istri kalian dengan cara yang baik. Ingat bergaul dengan cara yang baik artinya adalah kita menyampaikan hak-haknya. Kemudian kita maklumi kesalahan-kesalahannya. Tetapi bukan berarti kita menjadi suami yang takut istri, enggak. Jangan disalahpahamkan. Kadang-kadang sebagian kita terlalu takut terhadap istri. Ya kan itu cara baik terhadap istri. Akhirnya seakan-akan kita membiarkan istri kita memimpin kita. Memegang kepemimpinan ini juga enggak baik. Wa ashiruhun nabil ma'ruf Bergaulah dengan istri kalian dengan cara yang baik sama sekali tidak bermakna agar kita betul-betul menjadi takut di hadapan istri kita. Akhirnya kalau ditanya gimana Pak? Ya karepe wong wadon lah. Nah, kalau orang Jawa ngomongnya kayak gitu. Terserah istri. Dia sebagai pemimpin nggak pernah menentukan suatu keputusan. Lan yufliha qaumun walau amrohum imro'ah. Tidak akan bahagia, tidak akan sukses, tidak akan senang. Tidak akan sejahtera suatu kaum menyerahkan urusannya kepada seorang perempuan. Mereka yang harus kita pimpin. Bukan kita pasrah dan dipimpin, disetir oleh mereka. Tetapi bukan berarti kita menindas mereka. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna apabila kalian benci terhadap mereka istri kalian dalam satu urusan fa'asa an syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira maka bisa jadi apa yang kamu benci terhadap istri kamu dalam satu urusan ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kehidupan berikutnya jauh lebih baik untuk kamu apabila kamu bersabar ini yang dimaukan di dalam ayat tersebut sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir rahimahumullah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sedang benci terhadap istri kita, kita ingat kesempurnaannya, kelebihannya. Kan begitu. Sebagaimana kita juga pengen dimaafkan oleh istri kita kalau kita keliru. Maka seorang lelaki jangan egois. Pilihan istri yang salah langsung dibentak tapi giliran dia yang salah karena dia sering bentak istrinya, istri bentak, ya kamu apa-apaan? Kok berani bentak saya? Kamu ini siapa?" Terkadang kesalahan kita sendiri. Ikhwatal iman azali wa azakumullah. Justru mereka adalah kaum wanita yang lemah yang terus menerus butuh kasih sayang dari kita. Terus menerus butuh untuk disampaikan uzur dari kita. Terlebih-lebih kalau kita nikah dengan istri kita pada masa-masa jahiliyah. Apa artinya masa-masa jahiliyah? Masa-masa yang belum kenal sunnah. Misalkan ada di antara kita kayak gitu. Karena beberapa orang ngadu kepada saya. Ustaz, saya ini sudah sebel sama istri saya. Nuh kenapa? Dia kayaknya nggak menghargai saya sama sekali gitu. Padahal dia nikahnya itu waktu bareng-bareng sama-sama bodoh, ya, nggak tahu sunnah, pacaran di kampus. Padahal gitu. ini kan masa-masa jahiliyah, ya enggak? Nah baru nikah dua tahun, maksudnya baru kenal manhaj dua tahun manhaj sunnah, nikahnya udah 15 tahun. Saya udah tunggu 15 tahun ini, tapi ternyata istri saya nggak berubah. 15 tahunnya itu dihitung dari masa jahiliyah sampai sekarang. Seharusnya kan dihitungnya setelah dia kenal sunnah berapa tahun? Dua tahun. Berarti 13 tahun dia masih waktu itu dalam keadaan bodoh. Kira-kira luka 13 tahun ini disiram dengan dua tahun kenal sunnah tercukupinya. Mungkin ada yang tercukupi, ada juga yang enggak dan wajar itu. Karena baru dua tahun. Terlebih-lebih demikian. Ikhwatal iman azan wa azakumullah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan arahan bimbingan kepada kita. Fa'in karihtumuhunna fa'asa antakrahu syai'a wa yaja'alallahu fihi khairan kathira. Apabila kita sedang benci terhadap istri kita dalam satu urusan, yang namanya orang nggak akan ada yang sempurna. Dan kita selalu akan mendapatkan ternyata istri ini lemah dalam masalah ini mereka-mereka kaum wanita juga selalu mendapatkan kelemahan kita. Dan kita ingin dimaafkan, ingin dimaklumi. Maka bagaimana mungkin terwujudnya rumah tangga, kehidupan berkeluarga, sakinah mawadah warahmah kalau pemimpin keluarganya yang selalu didahulukan adalah emosi. Kalau pemimpin keluarganya yang selalu didahulukan adalah sifat terburu-buru, lambat untuk meridoi istrinya. Seakan-akan dia itu kalau marah sang suami berhari-hari nggak pudar marahnya. Akhirnya sampai istrinya kesulitan ini bagaimana caranya? Kok keras kepala banget? Padahal saya butuh arahannya, bimbingannya. Dengan demikian, cara yang kedua ini harus kita jaga. Al-mu'asyarah bil ma'ruf bergaul dengan cara yang baik. Memberikan sikap kepada pasangan hidupnya masing-masing dengan cara yang baik. Semuanya bisa terwujud kalau antar suami istri memiliki ilmu pengetahuan. Sehingga bisa menegakkan haknya masing-masing. Menegakkan kewajibannya masing-masing. Kemudian menerima kekhilafannya masing-masing berupaya untuk memperbaiki bersama-sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Mereka para istri adalah pakaian kita. Kita adalah pakaiannya mereka. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan lafaz pakaian? Karena yang namanya pakaian fungsinya apa? Menutup aurat. Maka kita harus tutup-tutupi kekurangan pasangannya masing-masing. Bisa kita beberkan kesalahan, kekurangan pasangan kita masing-masing dengan tujuan tertentu sangat penting. Misalkan untuk memberikan atau mencari fatwa, boleh. Tapi kalau nggak ada tujuan sama sekali, langsung sedikit-sedikit curhat. Apalagi zaman sekarang, sedikit-sedikit tulis status Facebook. Lagi berantem sama istrinya, sama suaminya, tulis. Saya sebel hari ini sama suami saya, tulis. Facebook. Zaman sekarang ini, ya. Kemudian nanti sang suami, wah hari ini saya kerja enggak fokus karena pagi-pagi sudah diomelin. Mau sarapan aja nggak ada, ya udah saya pergi aja. Ditulis status Facebooknya. Yang namanya status Facebook tersebar nggak? Tersebar. Akhirnya nanti nyesel dia. Hunna libasulakum wa antum libasullahun. Mereka ini pakaian kalian, kalian pakaiannya mereka harus saling ditutupi. Kecuali kalau kita mau meminta fatwa kepada orang yang terpercaya dalam agamanya. Sebagaimana dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh sahabat perempuan. Kemudian mengatakan, wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan suami saya sangat pelit, membongkar kesalahan-kesalahan siapa? Suaminya aib suaminya. Ini nggak ada masalah kata para ulama. Karena waktu itu istrinya Abu Sufyan meminta apa? Fatwa, penjelasan dari Nabi. Bagaimana sikap yang benar kalau didapatkan seorang suami punya harta tapi pelit, nggak bisa memberikan kecukupan terhadap istri dan anak-anaknya. Rasulullah menjawab, khudi malahu bil ma'ruf." Kalau begitu, ambil hartanya dia walaupun tanpa izin. Artinya kamu bisa colong tuh, curi hartanya. Tetapi apa? Bil ma'ruf, dengan orf secukupnya. Rasulullah pun nggak mengizinkan. Kalau begitu ambil semuanya kalau lagi tidur, biar mampus tuh suami enggak. Tetapi Rasulullah mengatakan, khudi malahu bil ma'ruf. Kalau kamu menyadari Benar-benar mengetahui suami kamu pelit padahal ada. Ambil harta dia. Sekalipun tanpa sepengetahuan dia. Bil ma'ruf secukupnya buat kamu dan anak-anak kamu. Dengan demikian kesalahan tidak bisa dibalas dengan kesalahan lagi. Ya enggak? Sang suami salah karena pelit. Hartanya ada. Sang istri dibalas eh, membalasnya dengan kesalahan berikutnya. Diambil semua hartanya Nah suami nggak tahu, langsung bawa dompet aja <clears throat> berangkat kerja. Begitu nyetop angkot atau nyetop, nyetop taksi mau bayaran, loh pokoknya habis ATM-nya juga diambil. Wah, <laughs> ini namanya apa? Membalas kesalahan dengan kesalahan berikutnya. Allahu musta'an. Hal-hal yang seperti ini nggak akan mungkin terwujud. Kehidupan keluarga kita yang sakinah, demikian juga mawadah dan rahmah. Ikhwani wa akhwati fillah, Hafizakumullah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, siang hari ini kita membahas kesimpulan dari perkara-perkara yang harus kita jaga untuk mewujudkan keluarga kita, rumah tangga kita dalam keadaan sakinah, mawadah dan rahmah. Yang pertama adalah al-iman dan at-taqwa. Dan kita sudah jelaskan pengertian iman dan takwa, bagaimana cara mewujudkan di antara keluarga kita masing-masing. Kemudian yang kedua adalah dijaganya prinsip al-mu'asyarah bil ma'ruf. Bergaul satu terhadap yang lainnya dengan cara yang baik. Istri bergaul kepada suaminya dengan cara yang baik, penuh dengan sopan santun, kemudian juga penuh dengan penghormatan. Demikian juga suami bersikap terhadap istrinya harus dengan cara yang baik, penuh dengan kasih sayang, kelembutan, menerima khilafan eh, khilaf-khilafnya dan sama sekali tidak mengharapkan kesempurnaan apakah dari pihak istri ataupun pihak suami. Sebab yang namanya mencintai orang lain berarti menjadikan orang tersebut selalu dalam keadaan sempurna di matanya. Bukan mencari kesempurnaan terhadap yang dicintai. Allah taala alam bisawab. Mungkin kajian kita cukupkan sampai di sini dan kita bisa gunakan kalau ada waktu yang sebentar untuk pertanyaan dan jawaban. Falyatafaddal. Maka dipersilahkan. <clears throat> bisa dicatat ya melalui kertas.